Berarti Yunus sudah tahu mulai dari ayat 9. Uh, dan ucapan terakhir mereka di dalamnya tadi aja masuk-masuknya Abu Ubaidah menjawab Abu Ubaidah yang menjawab kita disebut lah kenapa Bilal Orang yang paling amanah dalam umat ini adalah Abu Ubayyah. Tidak ada pejabat yang lebih amanah daripada Abu Ubayyah. Kalau kita dengar cerita Abu Bakar Di sebuah tempat yang sangat terpencil di dalam hutan, Abu Ubaidah melihat sebuah gunung kecil. Akhirnya dia datang ke gunung itu. Dia mencari tahu apakah ada penghuninya Coba kita renungkan kisah ini. Satu aja pelajaran yang coba kita ambil. Di antara sekian banyak, ini kisah nyata yang pelajarannya itu kaya sekali. Kita ambil satu aja. Apa ucapan terakhir kita? Baik di hari kita dalam pekerjaan in Christian tingkatannya jauh 100 tingkatan. Nah, ketika di angkatan belajar kita itu diketawain ustaz ustaz ustaz bapak ketawa mana merasa saya dihormati malah saya merasa di diperolok begitu juga alhamdulillah rabbil alamin jangan kejadian sebagai makanan perolok saya katakan lagi selain Nabi